Eh, buat antum-antum sekalian. Ketika sholat subuh di suatu masjid, kita diminta untuk jadi imam. Biasanya sholat subuh di masjid itu memakai kunut. Apakah kita juga membaca kunut? Antum sekarang meyakini apa? Kalau antum meyakini hadis yang taif, dan antum mempertimbangkan, sudah memprediksi kalau anak nggak kunut, itu akan menyebabkan masyarakat itu menjauh dari kita dan gak menerima dakwah kita, maka saat itu jalan yang paling selamat adalah kita berusaha untuk menghindar. Tidak menjadi apa? Imam. Ini jalan yang sudah paling selamat. Sambil terus berusaha memahamkan kepada masyarakat. Ya. Dan juga kita bisa menghindar misalnya, udahlah anak nggak sholat subuhnya, anak biar ngambil sholat apanya, maghrib sama isanya misalnya. Atau anak ngambil zuhur asarnya. Kan biasanya masjid-masjid di kampung kan ramainya cuma apa? Hmm. makanya bisa sama subuh aja kan. Duhur asar rata-rata apa? Kosong. Antum katakan aja udahlah, anak yang diisi masjid duhur sama asar. ada <laughs> yang azan, ada yang komat, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. <laughs> Udah aneh gitu aja. Aduh gitu aja. Jadi lebih baik seperti itu daripada menghindari kecuali kalau antum memandang bahwasanya itu adalah hadisnya gak goib maka saat itu silahkan tapi kalau anda yang pandang adalah hadisnya adalah lemah Bagaimana pakaian wanita yang bermotif bunga? Uh, tadi sebenarnya nggak lupa anda sebutkan di sini, lupa anda sebutkan di sini bahwasanya uh, selain syarat-syarat nggak harus warna hitam, masih ada syarat-syarat lain yang disebutkan bani dan masing-masing memiliki dalil. Di antaranya adalah tidak merupakan suatu hal yang merupakan hiasan secara sendirinya. Maka orang lihat masalah Allah udah langsung tertarik bunga-bunga indah-indah kayak gitu itu kalau seperti ini maka sebaiknya tidak cukup pakai baju yang apa yang polos cukup pakai baju yang polos kalau mau pakai bunga dia pakai laki-laki boleh bolehkah masukkan ke dalam celana baju boleh nggak dipakai dimasukkan ke dalam celana sebaiknya tidak sebaiknya tidak karena lebih menutupi aurat sebaiknya tidak Anak tidak mengatakan harus ya, tapi sebaiknya tidak, karena anak sendiri juga belum bisa memastikan hal ini, tapi lebih selamat. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan wanita non mahram yang awam? Apakah kita perlu juga untuk berubah manis dan menebarkan salam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salam kepada wanita non mahram. Para ulama mengatakan hal ini seandainya tidak ditakutkan menimbulkan fitnah. Seandainya tidak, tidak ditakutkan menimbulkan fitnah. Seandainya kita ditakut muncul fitnah, dikira, oh, itu masya Allah masih itu senyum terus sama anak. <laughs> itu berarti pikirannya udah lain. Kalau yang kayak gitu maka sebaiknya ya kita salam saja, salam saja sambil menundukkan pandangan. Jadi sekali lagi mengingatkan pintu hikmah itu jangan dibuka lebar-lebar banget gitu loh. Artinya jangan terlalu dilonggarkan. Masih kita juga salam kayak gitu, misalnya kita ketemu dengan ibu-ibu yang barangkali ya masih barangkali ya masih ya masih muda lah ya. Kayak kita salam nggak mesti ambil tangan kita harus melotot melotot enggak. Jadi kita itu salam assalamualaikum bu gitu. Cukup kayak gitu nggak mesti harus assalamualaikum bu gimana kamu? Gak harus. Ya. Justru itu menimbulkan apa? Fitnah. Bagaimana jika wanita mengenakan batik? Karena di daerah anak wanita menggunakan batik. E, kalau wanita anak nggak tahu ya, batik itu juga bermacam-macam sih. Batik juga bermacam-macam. Ada yang coraknya apa? Norak. Ada yang memang coraknya tipis. Rata-rata pakaian batik itu ketat. Apalagi untuk wanita, rata-rata apa? Ketat. Ya itu memang sengaja kan, sengaja dibikin misalnya pinggulnya emang dipaskan dengan pinggul. Misalnya bagian dada juga dipaskan dengan bagian dada ini uh, masalahnya bukan di batiknya tapi masalahnya di mana di bentuknya batik wallahu alam bentuk yang bagaimana batiknya ini jadi harus diperjelas apabila ada teman kita yang sesama salafi salah paham jika kita mengikuti sholat pada tempat ahlul bid'ah apakah ini makin membuat runyam masalah dakwah tadi anda bukan bicara masalah sholat <coughs> di tempat ahlul bid'ah tapi Anda bicara masalah mengisi pengajian di tempatnya Ahlul Beda Beda antara dua masalah ini Apa bedanya? Bedanya <clears throat> Sholat di tempat Ahlul Bid'ah Artinya kita menjadi makmum Untuk imam Ahlul Bid'ahnya menjadi seorang imam Ini ada perinciannya Seandainya bid'ahnya ini sudah sampai derajat kekufuran Suka pergi ke dukun Kemudian suka apa Isi bigairillah yang seperti ini maka saat itu kita nggak boleh nggak boleh sama sekali untuk sholat di belakang mereka seandainya bid'ahnya itu nggak sampai derajat syirik seperti misalnya bid'ahnya tikir bareng-bareng sudah sholat atau zikir eh, bid'ahnya usoli atau bid'ahnya Isra Mi'raj selama tidak ada di situ ritual-ritual syirik maka saat itu masih boleh kita sholat di belakangnya ahlul bid'ah seandainya tidak disyariatkan untuk dihajar kalau disyariatkan untuk hajar, maka saat itu kita hajar. Uh, ada perincian lain berkaitan dengan masalah pemerintah. Seandainya bagaimana? Seandainya yang imam itu adalah pemerintah dan ya, dia adalah ahlul bid'ah. Itu bagaimana? Itu antum bisa baca di dalam kitab Mukif Ahlu Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Ibrahim bin Amir ar Ruhaidi. Kemudian uh, kalau misalnya apakah tidak menyebabkan runyam di masalah dakwah, ya kita lihat kita bisa nggak menjelaskan hal itu kepada teman kita? Alangkah baiknya ketika kita mengambil metode untuk taklif ya. Metode taklif itu metode pendekatan kepada ahlu bidah. Karena ada dua metode, mungkin antum sebagian sudah tahu, sebagian belum tahu. Anak jelaskan secara singkat aja. Ada dua metode, metode taklif sama metode hajar. Metode taklif adalah pendekatan, metode hajar adalah kita menjauhi nggak salam, nggak ini dan sebagainya. Dua metode ini sama-sama diperbolehkan di dalam agama Islam. Masing-masing memiliki dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, ya, hanya saja masing-masing yang meniti dua metode ini sebaiknya jangan saling ribut di antara keduanya. Misalnya, anak ini si A, ahlul bidah, anak B, insya Allah harus sunnah. C juga harus sunnah. C sama B beda pendapat. Si B yaitu anak kelihatannya ini kelihatannya pantasnya dihajar aja deh. Si C menganggap enggak ini kayaknya lebih cocoknya di apa? Didekati. Kalau dua-duanya ini anak dan teman anak, si ini sama-sama memiliki tujuan untuk mendakwahi orang ini nggak boleh ribut di antara B sama C dan nggak boleh saling menjelek-jelekan. Mengatakan itu saya itu mananya pramuka di sana sini, di sana senang di sini senang. mananya bijak sana bijak sini. Nggak boleh. Kebalikannya juga yang uh, apa yang yang yang mentarif ini jangan sampai mengatakan oh itu si si si B ini sukanya menghajar dia ini orangnya nggak mau salam dia tuh bukan ahlu sunnah nggak boleh jadi kita nggak boleh sama-sama saling seperti maka berusaha untuk me mensinkronkan di antara dua orang tersebut. Oke, sampai jam 9 ya. Ya. Benar. Hah? Oh, dia besar nggak habis-habis nih. Bagaimana kalau kita disuruh imam Sedangkan di masjid tersebut biasa terawih dikerjakan 23 rakaat. Sampai saat ini wallah alam ana memandang bahwasanya boleh meskipun yang lebih afdal adalah 11 rakaat. Dan susah untuk mengatakan bahwasanya yang di atas 11 rakaat itu bidah. Susah. Dan berat. Karena memiliki dalil yang kuat dan para ulama pun berpendapat seperti itu sebagian. Dan ini masih dalam taraf perselisihan yang masih bisa ditolerir maka ketika salah seorang ulama mengatakan itu bid'ah itu dikritik oleh ulama yang lain bahwa itu nggak benar karena memiliki dalil yang kuat yang yang dikatakan bid'ah adalah misalnya suatu ibadah yang dilarasi kepada hadis yang noif atau hadis yang palsu itu baru dikatakan bid'ah. Kalau ini hadisnya sama-sama sahih, cuman beda dalam sudut pandang pemahaman, maka ini tidak bisa dikatakan apa? Bid'ah mendahulukan mana jika masuk ke masjid ada taklim dan juga tahiyatul masjid. Mendahulukan tahiyatul masjid dulu. Mendahulukan tahiyatul masjid dulu, kemudian ikut taklim. Karena nggak ada ta'awud, nggak ada pertentangan di antara dua amalan ini sama-sama amalan yang mulia. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya Ila dakhala ahaduhum al masjidnya fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi domirnya kembali ke Adam atau ke Allah Allah. khilaf di antara para ulama anak belum mempelajari Ustaz kalau kita diundang dalam acara yang ada tahlilannya dan kita hadir tapi di luar tempat acara hanya bantu-bantu bawa konsumsi apakah itu termasuk tolong menolong dalam keburukan atau walak terhadap mereka Insya Allah itu termasuk ke dalam tolong menolong di dalam dosa nah, karena kita sama saja ikut mensukseskan acara tersebut. Meskipun antum di luar, tapi kan antum bikin mereka jadi enak karena ada minuman, ada makanan. jadi antum bantu mereka untuk lebih semangat untuk membaca tahlilan. Makanya sebaiknya kalau orang seperti itu. Jadi kita tuh kalau memang belum saatnya untuk mengatakan bahasa tahlilan itu bid'ah kepada masyarakat, kita lebih baik menghindar. Nah, lebih baik menghindar dengan mengatakan, oh apa, anak lagi nggak enak, lagi nggak enak badan. Saya panu kan gak enak badan juga. <laughs> kan gak bohong kan? Gak enak badan tuh gak mesti harus batuk-batuk, harus ini. Oh maaf, anak ada janji. Misalnya, janji apa? Janji bantu ibu nyapu rumah. <laughs> Bisa kan? Artinya kita masih bisa menghindar gitu Jadi kalau misalnya kita belum saatnya untuk apa? Untuk mengatakan bahwa itu beda, maka lebih baik kita menghindar saja tapi sambil kita berusaha kapan ada kesempatan menyampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara bagaimana uh, salah satu syarat boleh memenuhi undangan untuk mengisi di masjid ahlul bidah adalah mempertimbangkan mutorot dan maslahat pertanyaannya bagaimana cara mengetahui mutorot dan maslahat yang terjadi sementara maslahat dan mutorot itu terjadi setelah kita mengisi undangan tersebut kita itu cukup memprediksikan tidak harus 100% yakin bahwasanya ini akan mengakibatkan seperti ini. Cukup dengan prediksi. Prediksi itu bisa. Misalnya, di suatu masjid, kalau misalnya kita ngisi di situ, masjid lebih beda misalnya, itu akan menyebabkan menurut pandangan kita nih, karena misalnya kita udah jadi ustadz besar, kemudian kita diundang ke situ dan masyarakat itu sangat apa namanya sangat memandang kita dan kalau misalnya sampai kita ngisi di tempat itu, masyarakat akan memandang, oh berarti masjid itu adalah masjid ahli sunnah. Ini motornya besar. Itu pertimbangan, pakai prediksi. Kita harus yakin banyak seperti itu. Maka saya itu kita tinggalkan. Tidak kita kita apa? Tidak kita penuhi undangan tersebut. Kecuali seandainya ada masalah lain yang lebih besar. Bagaimana jika pertimbangan kita salah? Kalau misalnya kita sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, sudah beristihad, maka insya Allah tidak berdosa. Tapi pertimbangannya harus betul-betul matang ya, bukan sekedar pertimbangan yang tanpa pemikiran. Yang namanya pertimbangan kan ada indikasi-indikasi. Kalau misalnya anak kayak gini, indikasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu bisa dipertimbangkan bagaimana pelaksanaan sholat terawih 443 pakai tahiyat awal atau tidak. Wallahu a'lam. Bolehkah Ikhwan Salafiyin berorganisasi yang identik dengan haroki? Organisasi dalam artian mengatur dakwah supaya tidak berantakan bikin jadwal seperti ini kajiannya seperti ini waktunya seperti ini atau e, misalnya dipisahkan putra seperti ini ini kita bikin ada antum si acara untuk ini antum si acara untuk ini, nggak apa-apa ini nggak apa-apa ini termasuk bukan termasuk yang harus identik dengan ahlul bidah enggak karena di dalam hal ini enggak ada mukhalafahnya enggak ada penyelewengan terhadap syariahnya yang enggak boleh adalah ketika seseorang itu salah satunya yang enggak boleh adalah ketika seseorang itu membangun cinta dan benci di atas organisasi kalau ente bukan organisasi anak berarti ente bukan bagian dari anak kalau ente bukan partai anak maka ente bukan bukan bagian dari anak maka yang seperti ini salah satunya contoh yang organisasi yang tidak boleh. Bolehkah anak masalah tahrik ya, masalah tahrik. Bolehkah anak mentahrik tangan anak atau tidak? Ketika tawarruk sampai hari ini yang anak yakini adalah masing-masing boleh. Karena masing-masing memiliki hadis. Kebetulan skripsi anak ketika S1 itu masalah itu. Jadi setelah anak pelajari semampu anak dengan segala kekurangannya, anak temukan bahwasanya masing-masing yang mentahrik dari awal sampai akhir ataupun yang hanya apa menunjukkan dari telunjuknya dari awal sampai akhir itu masing-masing memiliki dalil yang sahih jadi tidak perlu untuk dipermasalahkan kalau mau diskusi silahkan tapi kalau bagi ikhwas salafiyin hikmahkah kuliah mengenakan baju muslim setiap kuliah apa yang dimaksud dengan baju muslim nggak benar nggak benar jadi nggak harus pakai baju koko terus pakai kemeja juga nggak apa-apa pakai batik juga nggak apa-apa selama batik itu nggak ada apa ada gambar-gambarnya jadi nggak harus pakai baju muslim nggak itu istilah dari antum ya bukan dari anak bagi aku salabin hikmahkah kuliah menggunakan baju hitam hitam bercadar setiap kali kuliah kalau hitam hitamnya nggak harus tapi kalau cadarnya kalau dia meyakini wajib harus nah, kalau misalnya seorang akhwat meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya wajib maka bukan merupakan hikmah dia melepas cadarnya karena itu sama saja sudah mengorbankan suatu syariat yang dia yakini wajib. Lain halnya kalau dia meyakini hal itu sunnah. Kita bicara bagi akhwat yang meyakini hal itu adalah wajib. Jadi masalah hitam itu adalah tergantung seperti yang katakan tadi nggak harus pakai hitam apalagi kalau seandainya justru akan apa menimbulkan akan mengundang pandangan orang kepada dia dan sekali lagi bukan berarti nggak boleh pakai baju hitam karena sahabat pun pakai baju Wallahu ta'ala Subhanakallah wa bihamdi Mohon maaf seandainya ada kesalahan Dengan segala kekurangan Karena mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada kamu sekalian Seandainya ada yang hak adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya ada yang keliru adalah dari diri Anak sendiri dari syaitan Subhanakallah wa bihamdi Shallallahu ilaha ilan tasawwurka wa tubirik Sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi